إلى الحبيب تميل Nah, ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Nanti tak cerita. Kalau sering mati kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulianya itu lucu. Saja nih kena ditiru. Kalau tertarik niru Nabi Idris. Dek ini mulianya itu gara-gara tidak seringenge. Seringenge lho, seringenge yang terkenal lho, seringenge sing nak isok muncul buat tinggal turu lho. <laughs> kira atau sengenge. Sing nek esok muncul karena penyinari bumi jebule buat tinggal. tidak ada berat dendam po. Lek cong tak sinari berganti aktivitas malah boh. tuh ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge Wes saya ingin ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku tiga muto lah. Jebule lampu padha begitu turu. Kira-kira perasaan piye sejelem-sele. Mana aku ya sakit kadang sering ini. Mana kalau nu isu ya melek ragati, pucara jelas-jelas. Mergo sakit srengenge. kuping ini. Kuping ini berjasa nih wong akeh tinggal. Ya ditinggal. Nah, amit amit tenang. Untung dia rada hak dendam tugas tadi. tinggal cerita itu Nabi Idris ini ku memang Nabi Idris itu gak mungkin Abdul kayak Nabi Musa kan tadi ninggal sandal nih suaraku kan masih legenda Nabi apa Idris. Ya. Terus ngakali malaikat, malaikat-malaikat. Jadi ketemu dia ketemu malaikat Israel. El, ce mati rasanya bi. <laughs> Jadi lucu, karena sih lucu ceritanya orang orang penting, lucu lucu. <laughs> Beda kayak Nabi Musa, Nabi semua, Eh, Nabi Musa kan tarung kayak semua, Oh, Nabi Muhammad kayak Abu Jahal, wah ribet lah. Nabi terus gak, el, mati gue enak tuh, gue enak. Cek jajal aku paten. <laughs> Lucu kan? lah Israel ini lugu. Lugu, lugu itu rapati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kuwe kan sakake kan semelarat jabut nyawane barno ora wis kan. Malaikat ora iso mikir. Nah, terus piye nek mati? Yo ya, ngene, Mas tapi jajal tok lho. Yo ya, pateni. ini terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya benroh swargo swarga Akhirnya ketemu ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku non ya, roko Tapi ya benroh roh Tapi dari aku terlalu swargo tapi aku liwat neraka. Ya, liwat neraka. dari itu swargo itu malaikat Ridwan. Aku benroh swargo lebih Ya pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, bibi nabi kan kekasih pangeran. Ditudono wis swarga. Kan wis mau metu. Mama tuh malaikat malaik protes. Lu perjanjiannya kan liwat dok. Kenapa tidak mau kembali? Oh, no ceritanya. Kabeh yang kitab-kitab suci yang swarga itu khalidina fiha. <laughs> akhirnya dipertemukan Israel ya. Malik Ridwan. Debat. Lah pangeran itu fair, orang no dat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti pangeran jadi juri maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris jadi malah aku cerita cerita Nabi Idris itu orang yang penting maksudnya orang penting dalam bab dakwah no? tapi tentu penting dalam itibar apa itibar ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait tidak ada nih wong munafik wong itu ora ban depan lah ya lekat malaikat Kaya roh wong bus warga kabeh khalidina iya akhirnya jip ono malaikat sing pinter tapi kan wa imingkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tahu ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kok. <laughs> Dadi nek niku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo nek ngerti, iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. <laughs> Akhire lek malik. Aku kepen roh neraka, tapi iku ya kok liwatno terus Nanti terus warga. Jadi di napa? Diseberang. Ya malaikat-malaikat sing nguasai neraka ya santai, tak seberangno santai. Mbak panitiane kan. <laughs> Wes berarti prosedur semua orang pasti ngelewatin rokok terlalui. Malaikat Israel tuh. Tetapi ke matimu perjanjian itu jajal. Ya jajal lah tetap jenenge mati. Ra oleh mau mati di nona, Ra oleh. Paham ya? Lo cara wong mati kan pisan, gak oleh mati kok bingung. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya Nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warofa'na makanan aliyah. Jadi ya, Nabi itu saya ini suaraku nanti saya Barokai tadi tiga malaikat di ya Nabi itu rontok akal ya. <laughs> Tapi wong kekasih pangeran yo salah. nabi wong kekasih pangeran yo salah. Ketika mana malah Allah Para barang debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris." Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji. Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab Bapak Idris karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mau tiru ya monggo ketemu Israel. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik seneng apa? Malik atau Malik. Senang kene wae wong ribet. ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eling-eling ini masyur Anak ceritanya kiai-kiai malah elek meneh. Ceritanya kiai-kiai malah elek niku kula arah roh kitab ya. Menak rodok bodoni Jadi Nabi Idris itu kepen ros warga dituruti pangeran. Singkat cerita itu Dene no sandal bodom, paling dibalekno ning dunyo Gusti, barang pulau no sing neng teng Ya wis sekolah golek ineh engko nak ketemu metu. Wah yang digolek ning swarga-swarga kan wong dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandar nanti saiki bareng takut. Lah sandal wis ketemu dereng terus kula. <laughs> Akhire ning swarga terus mergo barangnya e sing karek kurang apa? Mulai ora rada bodho ni mesti aku. <laughs> Bodho ni sekarang-karep umur ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan tiga malaikat tadi. El. Eh, po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Ya, jajal tok lho yo iya, yo. Iya. <laughs> Jajal dicoba. Oh, Coba wes barang kabudut. Lek malik. Aku ben ora rokok. <laughs> Yo, mujud. Wes paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wes ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Ya, Mana ke wali-wali jadab ya mana wali-wali semua macam-macam kan wali ono tamu di pisau, yo ya ono wong itu tepar, paling ya, aman ayo ya, nopo, ah, dianggap didik. Tapi enggak iku, barang rokok kabel. Iya, mesti kabel kan kudu diliwati, nak roh pojok iki tok lurung kabel, urung tok kono kan. Jadi malaikat apa malaikat malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh di diliwati. Padahal dekne ning atine nggon ais liwat, sesuai prosedur wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya kabeh mesti kudu liwatin neraka bareng nduk swarga wis ketemu malaikat ridho swarga bareng malaikat malik ngenteni lho kok gak metu neh ora ana critane swarga metu neh nase nek swarga di ya khalidina fiha akhirnya malaikat malik malaikat ridho sempat bantah lah kok syaratnya mlebu swarga ngliwati neraka lho tak kok malik aku sliwat <laughs> Ya lek liwat. <laughs> Wes sampe mau janjine mlaku-mlaku. <laughs> Ya tapi ngono iku jenenge wes liwat. Ya wes akhirnya ini swarga nanti saiki. Oh bisa ditiru nggih, napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan yo ya ora kelas, eh, napa? Madupi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Menan cara Nabi Musa ketemu Nabi, kau enak-enak ane swarga. Ah, aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadlu. Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dure, Nabi Idris. Bapak dukulin kulin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca guys takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah fadlu binal fariqain alam ya wal malaikat faqalu al Ambiyah afdalu min ilmala malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum awliya'u. Wa haulail awliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua be ketua, misalnya ketuane nabi be ketua malaikat, afdal ketuane na, nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoknya sesuai kelas mana jadi misalnya wabak dukulin bak dohu kot yafdulu wal makna wabak dukulin al ambia al malaika kot yafdulu bak dohum al akhor faru asa ul malaikati tentu afdulu min awamil malaika malaikat ketua kok jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu abdul sing ketu ketua ya podo nabi sing berjuang tarung lawan fir'aun ambek sing dolanan ning swarga ya abdul sing tarung paham ya wis pokoke ngono wis pokoke ngono sini apa hadza wa qaumun itfaddalu wa wabah kullin ba'dahu qad yaqdulu. Mulane cara kula tetep paling bener madzhabi ahli sunnah napa wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih mun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggu trik ngadepi wa malaikat malik. Paham ya? Idris. Jadi Malik Malik apa ben roh Yo jenenge kekasih ya pangeran. Kabel lah sing nyebrang dok kono ben roh kabeh. Nyebrang. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik wong jere dolan. Khalidina iya. Tapi, tapi syaratnya mlebu swarga kudu liwatin neraka. Wes wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana, swarga petakok Nabi Idris aku masuk Nabi sing pengen ketemu nih swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta orang sandale. Oke aku sekali ketemu sakit iki. Paling unik ya, ngapur tuh ketemu. oh, no, eh. Tapi apapun nah. Nah, ini jadi keramat, jadi mujizat termasuk mergo sakit malaikat. Nah, iku dia ini duwe simpati. Nabi Idris itu tahu nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi sering, Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat ngurusi kowe ya ribet padha. Ape dikai rahmat turu. <laughs> rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyok paket, narung ditanda tangane rung dikekno. Bareng wayahe teko orang ana sing tanda tangan, <laughs> akhirnya diabaikan apa? Ane wong kuwakian turu ini pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakok iya, Idris, ma yubkika sing nangis kowe iku apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewan capek kayak apa sing ngurusi ser ning kayak apa capeknya. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus lah maksud tembi idris atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu e, wajadu khifatan mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Didoai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu dongakno supaya kue diringan. kau sakit kau. Wah, kira malaikat gentenan nangis. itu jadi malaikat itu ya dua etika di mukafa apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang loh. Bareng alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu Malik, oh Itu awal ceritanya ngono. Jadi <laughs> nah, nah, nah, gara-gara mau saake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat sering. ini. Jadi kalau peluang kue dungo ya apa lah suaka makhluk. apa misalnya dungo ya Allah saatnya malaikat sing ngurusi santri turah turu koyo apa ambune pas ngorok lagi <laughs> sing enggak nak malaikat itu simpati Kue mesti diwales apa nah, itu awal mula nah nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan yora ya leveling koyo nabi Ibrahim ketemu Namrud diwobongnya tentu Idris Ibrahim ora kelas ya no? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ini hada wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi ceritanya Nabi mau secara ning bab dakwah itu serana sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap gak kelasnya. Napa? Mulane memiliki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua bagiatur rusul ya tentu ketuanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mesti wahum Muhammad nggih ya mesti wahum kurang tambahkan wahum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh ngene lho wa afdaluhum ul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim Isa Musa Nuh semua bagiatur rusul wasairul ambiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'di wis gampangane sing ya sing kangelan ku luwe afdol kula kepen teman Nabi Idris ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa Wah, sekali ketemu tetep niki lebah sandali sandale jenengan pun wong. <laughs> Monggo anak badhe medal meniki. <laughs> Wah, ribet tuh, ya, oh, ngono. Iku nak sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Nama? Nah, sandal kan cek gede, nek diceblokno apa? Dom.